Surah Al-Haqqah Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan La ilaha illallah dengan ikhlas semata-mata mengharap wajah Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqah الحاقة Hari kiamat. ما الحاقة Apakah hari kiamat itu? وما أدراك ما الحاقة Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? كذبت ثمود وعاد بالقارعة Kaum Thamud dan Na'ad telah mendustakan hari kiamat. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية maka adapun kaum Samud, mereka telah dibinasakan dengan suara yang sangat keras. Sedangkan kaum Ma'ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama tujuh malam delapan hari terus-menerus. Maka kamu melihat kaum Ma'ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah lapuk. فهل ترى لهم من باقية Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka? وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة Kemudian datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya, dan penduduk negeri yang dijungkir balikan karena kesalahan yang besar. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية Maka mereka mendurhakai utusan Tuhan mereka. Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية Sesungguhnya ketika air naik sampai ke gunung, kami membawa nenek moyang kamu ke dalam kapal, لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية dan kami jadikan peristiwa itu sebagai peringatan bagi kamu, dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة Maka apabila sangka kala ditiup, sekali tiup, وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan. فيومئذ وقعت الواقعة Maka pada hari itu, terjadilah hari kiamat. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية Dan terbelahlah langit, karena pada hari itu, langit menjadi rapuh. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية Dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Pada hari itu, delapan malaikat menjunjung aras Tuhanmu di atas kepala mereka. Pada hari itu, kamu dihadapkan kepada Tuhanmu. Tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi bagi Allah. Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, فأما من أوتي, أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Dalam surga yang tinggi. Memetik buah-buahannya dekat. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat, karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, Alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku. Sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Ya Duhai kiranya, kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu. Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku kekuasaanku telah hilang dariku. Allah berfirman, tangkaplah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang maha besar dan juga tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Maka pada hari ini di sini tidak ada seorang teman pun baginya ولا طعام إلا من غسلين dan tidak ada makanan baginya kecuali dari darah dan nanah. لا يأكله إلا الخاطئون Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa. فلا أقسم بما تبصرون Maka aku bersumpah demi apa yang kamu lihat وما لا تبصرون dan demi apa yang kamu tidak lihat. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Dan bukanlah perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya. Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Dan sekiranya Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, pasti kami cengkram dia pada tangan kanannya. ثم لقطعنا منه الوتين Kemudian kami potong pembuluh jantungnya. فما منكم من أحد عنه حاجزين Maka tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk menghukumnya. وإنه لتذكرة للمتقين Dan sungguh, Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين dan sungguh, kami mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakan. Dan sungguh, Al-Quran itu akan menimbulkan penyesalan bagi orang-orang yang kafir di akhirat. Dan sungguh, Al-Quran itu kebenaran yang meyakinkan. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung.